TKB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Tunggu Kakang, adik Sanjaya ah, Ada apa lagi Kak Wulan? Ah, iya Bukankah makanan ini telah bebas dari kemungkinan yang kita curigakan? Tunggu, bersabarlah Kakang tidak ada salah jika kita berhati-hati. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan piring dan gelas kosong kita yang kini telah diisi dengan minuman itu. Jadi, aku akan mencobanya dengan permata biruku. Ah, ini Kakang. Jika ada sesuatu yang membahayakan di dalam gelas dan minuman, kita akan dapat mengetahui. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Tengok-tengok cari musuh orang yang sakit flu. Hidung pilek, lek. Rokok, Bu dan meriang. Ya. Rokok, Pak. Hidung mempat, Pak. Rokok, deh. Sakit kepala, lah. Rokok, loh, Mas. Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang, tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang benar itu minum prokol. Untuk pilek, hidung mampet cepat plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala, cepat sembuh. Itulah sebabnya prokol itu disebut obat flu andalan. Sakit kepala, hidung pilek, pasti sembuh. Prokol. Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa, prokol tablet. Untuk anak-anak, prokol sirup. Prokol, obat flu andalan. Produksi Kalbe Pharma. Ya, oh, oh. oh. Wanita itu sadar Amista. Hei, langkan cepat. Hepo. Dan jangan biarkan wanita itu meninggalkan istana ini. Cepat. cepat wanita itu tidak dapat berbuat banyak dengan dua tubuh kawannya dalam pondongannya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-13 dengan judul Fajar menyingsing di bumi Mataram. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ketiga ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Mulan. Chris Urspon sebagai Raden Sakapal Wakuna, Billy Burhan sebagai Raden Sanjaya, Idris Apandi sebagai Ranghyang Prabu Sora, Juni sebagai Kisura Praba, Wenda Lubis sebagai Resi Amista, dan pembawa cerita Nene Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Pertempuran di halaman Istana Galuh terhenti sesaat, manakala Raden Sakapal Waguna menjelaskan pada seluruh prajurit Galuh siapa adanya laki-laki muda yang mengenakan ikat kepala ulung dan berkalung bahar. bagi kalian yang berasal dari Indra Prasta, dengarlah, Raden Sanjaya akan memberikan pengampunan bagi kalian yang mau meletakkan senjata, menyerah, dan mengakui kepemimpinan dari Galuh yang lalu. Tidak menunjukkan reaksi apa-apa. Iya. Nah, bagaimana? Apakah kalian masih juga ingin memperpanjang pertempuran ini dan menambah jumlah korban? Aku menyerah. Aku menyerah Sanjaya. Aku menyerah. Ambillah Galuh kembali. Aku akan mundur dan kembali ke Indra Prasta. Terima kasih Paman Sora. Ah, aku benar-benar berterima kasih. Karena persoalan ini putus sampai di sini dan tidak berkepanjangan lagi. Marilah kita masuk ke dalam. Aku ingin menjamu kalian semua. Aku ingin membuat sebuah pesta perpisahan dengan penghuni istana ini. Cukup lama aku di sini. Karena itu ku minta kau mau memberikan kesempatan malam ini untuk menjamu kalian. Berhati-hatilah adik Sanjaya. Laki-laki itu sangatlah licik. Penuh dengan muslihat yang kecil. Aku mengerti kau begitu membenciku karena kujang pusakamu. Tapi percayalah, aku akan tinggalkan istana ini sebelum pagi hari. Paman boleh melakukan semua itu. Kami tidak tergesa-gesa. Hmm, terima kasih. Terima kasih kau benar-benar seorang kemenakan yang baik. Hmm, masuklah. Ayo. Istana ini kini bukanlah milikku lagi. Masuk. Tidak usah ragu-ragu. uh. tolong kau urus para prajurit. Jelaskan padanya, kita akan kembali ke Indra Prasta. Baik, tuanku. Tolong perintahkan prajuritku untuk membawa masuk Resi Amista. Dan kau lihat keadaan Ki Barunggeni dan beberapa orang muridnya. Hmm, perintah hamba jalankan. Kakang, aku tidak bisa mempercayai Prabu Sora. Berhati-hatilah. Pastilah ia tengah merencanakan sesuatu muslihat yang kecil. Agaknya memang demikian. Kita harus memberitahukan Raden Sanjaya. Ah, mari Kakang, kita dekati Raden Sanjaya. Si Kak Kita lihat saja apa yang akan diperbuatnya. Baginda Prabu Sura mengundang Tuanku Sanjaya untuk bersantap. Segalanya telah kami siapkan. Di manakah Prabu Sura sekarang? Baginda berada di ruang santap menunggu kehadiran tuanku. Baiklah. Aku akan segera ke sana. Marilah Kak Kakang Saka. Uh, tunggu sebentar Adik Sanjaya. Kau, kau jalanlah dahulu pengawal. Aku akan menyusul ke sana. Baiklah, tuanku. Hamba permisi. Harap kau mau berhati-hati, adik Sanjaya. Pastilah ia kini tengah mempersiapkan satu muslihat kecil. Jangan menyentuh hidangan yang dihidangkan sebelum mereka mencicipinya dahulu. Uh, marilah, Kak Wulan. Kakang, kita akan berhati-hati. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mulas karena lucu tidak ada obatnya. Tetapi kalau mulas karena diare ada obatnya, ada lagunya lagi. Stop, stop. mulas diare dan disentri. Perut melilit, kebirit-birit. Stop, stop. Dengan intro stop. mulas diare datangnya mendadak. Bikin kita bingung nabrak-nabrak stop stop dengan intro stop intro stop pil stop kret obat diare dengan vitamin berkhasiat stop diare vitaminnya segarkan badan stop kret makanya makan si makan tapi teliti dong yang kotor-kotor jangan stop stop dengan entro stop. Jangan minum obat lain ya. Ingat, diare dan disentri stop dengan entro stop. Produksi Kalbe Farma. Seraset. Ini adalah pesta perpisahanku dengan istana ini. Kemurahan hatimu yang memberikan izin menyelenggarakan pesta ini membuat aku terhibur meninggalkan istana ini. Hmm. Ayo duduklah kemenakanku Sanjaya. Hmm. Mari kita duduk Kak Wulan, Kakang Saka. Hmm. Kisura Praba pati dari istana Galuh ini membawahi seluruh pejabat-pejabat istana. Mereka adalah orang-orangku, akan tetapi beberapa di antaranya adalah orang-orang lama yang mungkin sudah kau kenal. Aku akan kembali ke Indra Prasta dan mereka semua tidak akan kubawa ke sana. Di sana aku sudah mempunyai cukup banyak pejabat. Indra Prasta saat ini berada di tangan putriku Seruni yang didampingi dengan suaminya Pancar Dumung. Pancar Dumung? Ya, Pancar Dumung adikmu. Adikmu putra dari Raden Kuda Amoksa menikah dengan putriku. Uh, benarkah itu? Uh, anak itu benar berhasil mendapatkan Seruni. Mereka menikah beberapa tahun yang lalu. Tepatnya dua tahun. Ya, dua tahun lebih. Hmm. Mengapa kita hanya berbicara saja? Pertemuan ini adalah sebuah pernyataan maaf dariku. Ah, <laughs> tapi sayang sekali Kakang Sana tidak berada di sini. Di manakah dia berada sekarang? Hmm. Suraprabha. Suraprabha. Ah, iya. Tuangkan minum untuk mereka. Baik, tuanku. Ah, ayahandaku saat ini berada di suatu tempat yang jauh dan tersembunyi, paman. Di tempat yang aman dan damai. Hmm, <laughs> ya. Silahkan kalian minumlah dahulu gelas yang telah penuh terisi anggur itu. Puaskanlah dahaga kalian dengan anggur itu. Maafkan kami, Tuan Prabu Sora. Kami tidak dapat menikmati minuman ini dengan begitu saja. Agaknya aku yang sudah berlayar seperti ini masih juga kalian khawatirkan. Hmm. Suraprabha, uh. habiskan dahulu isi gelasmu dan cicipilah semua hidangan yang berada di meja ini. Uh, ah, baik tuanku. Suraprabha meneguk habis anggurnya dan kemudian mulai mencicipi satu demi satu hidangan di atas meja. Sementara itu, Anti Mulan mulai memperhatikan lebih teliti lagi suasana di ruangan tempat bersantap. Tidak ada sesuatu pun yang mencurigakan mereka. Dan kemudian pandangannya beralih kembali ke meja santapan. Hidangan beraneka ragam memenuhi meja dan cukup memancing seleranya. Sementara itu, tiga buah lilin dengan cahaya kemerah-merahan bersinar dan menebarkan keharuman melati. Hmm. <laughs> Kau lihat itu, Kisura Praba Patiku sedikit pun tidak mengalami satu kesulitan pun. Dia tetap dalam keadaan sehat. Nah, mari Silakan kalian cicipi anggur dan hidangan yang telah aku sediakan. Hmm, baiklah Paman Sora. Mari Kak Wulan, Kakang Saka. Uh, tunggu Kakang, adik Sanjaya. Uh, ada apa lagi Kak Wulan? Uh, ya, bukankah makanan ini telah bebas dari kemungkinan yang kita curigakan? Tunggu, bersabarlah Kakang. Tidak ada salah jika kita berhati-hati. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan piring dan gelas kosong kita yang kini telah diisi dengan minuman itu. Jadi, aku akan mencobanya dengan permata biruku. Ah, ini Kakang. Jika ada sesuatu yang membahayakan di dalam gelas dan minuman, kita akan dapat mengetahui. Oh, permata biru. Sebuah pusaka sangat langka di dunia permata sebesar itu merupakan penangkal racun yang sangat mujarab. <laughs> Silakan Nona mencobanya. Iya, aku memang akan mencobanya. Kemudian, Anti mendekatkan permata itu di atas minuman anggurnya. Permata yang besar dan bersinar kebiru-biruan itu memancarkan cahaya berkilau dan memantulkan cahaya lilin yang berlenggak-lenggok ke dinding istana. Hal mana menimbulkan bias dan gerak cahaya yang teramat ramai dan menakjubkan. Bagaimana di bulan? <laughs> Tentu saja minuman dalam cangkir itu bersih <laughs> Sempurna <laughs> Bukankah begitu Nona? Iya uh, Minumlah adik Sanjaya Kakang Minuman itu benar-benar bersih dari racun ah, Mari kita minum dan habiskan makanan ini Kak Ulan Kakang Saka <laughs> Bagus, bagus Kemenakanku yang manis. <laughs> Kau benar-benar seorang calon pemimpin yang bijaksana. Kelak jika kau memegang kendali kerajaan ini, rakyat dan kerajaanmu pastilah akan maju dan berkembang dengan sebaik-baiknya. <laughs> Ayo, Nona, makanlah. Jangan hanya memandangi saja masakan itu. <laughs> Anting Wulan yang masih dirasuki oleh keraguan terpaksa turut menyantap makanan itu dengan setengah hati. Dan setelah beberapa saat mereka menikmati hidangan persembahan dari Prabu Sora. kepalaku ah, terasa berputar-putar. Pandanganku. Oh, oh. Ah, kakak, ah, kakak Saka, setan. Rupanya. Oh, aku aku tidak boleh bertindak gegabah. Oh. oh. Setan. Oh. Kau licik, Paman Sora. Licik. Berbahaya sekali keadaanku saat ini. Aku akan berpura-pura dahulu dan mempelajari situasi. Hmm. Kelihatannya, keduanya adik Sanjay dan Kakang Saka telah terkena racun dari Prabu Sora. oh, setan, licik, ah, kubunuh kau. Ah. Lihatlah Amista. Hmm. Kita masih juga dilindungi oleh Dewata. <laughs> Lihatlah kini ketiga orang yang kita takuti telah tidak berdaya di tanganku. <laughs> Matikan segera lilin itu, tuanku. Beberapa penjaga di luar ruang makan ini tentu telah menjadi pingsan karena asapnya. Hmm. Rupanya lilin itu yang membuat kakang Saka dan adik saja seperti itu. Aneh. Sedikit pun aku tidak terpengaruh oleh asap racun lilin itu. Uh, mungkin karena pengaruh dari permata biru yang menempel di tubuhku. Uh, aku harus cepat meninggalkan tempat ini dan membawa kakang Saka dan adik Sanjaya yang tidak sadarkan diri. Wanita itu sadar Amista. Hei, langkah cepat. Kepung. Dan jangan biarkan wanita itu meninggalkan istana ini. Cepat. Ya. Tengok-tengok cari musuh orang yang sakit flu. Hidung pilek lah. Rokok, Bu dan meriah Ya Rokok pak Hidung mampat pak Rokok deh Sakit kepala lah Rokok loh mas Biasanya kalau minum obat flu itu riangnya hilang, tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang benar itu minum prokol. Untuk pilek, hidung mampet cepat plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala, cepat sembuh. Itulah sebabnya prokol itu disebut obat flu andalan. Sakit kepala, hidung pilek, pasti sembuh. Prokol. Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa, prokol tablet. Untuk anak-anak, prokol sirup. Prokol, obat flu andalan. Produksi Kalbe Pharma. Wanita itu tidak dapat berbuat banyak dengan dua tubuh kawannya dalam pondongannya. Ya, ya. Aku tidak boleh terpengaruh dan melayani mereka. Aku harus segera tinggalkan tempat ini dan menyelamatkan Kakang Saka dan adik Sanjaya. Jangan biarkan wanita itu lolos. Ya! Oh, setan, setan. Hmm mereka tentu akan kembali. Oh, permata biru itu tentu akan dapat melenyapkan racun yang ditebarkan melalui asap lilin. Oh, celaka. Aku akan membicarakan masalah ini dengan Resi Amista. Sementara itu, Wulan membawa tubuh Raden Sanjaya dan kakangnya menjauhi istana Galuh. Kedua tubuh yang tidak berdaya itu diletakkan di atas punggung si tunggul dan ia mengikuti sambil berlari cepat di sampingnya. Kukira sudah cukup jauh aku meninggalkan istana Galuh. Hutan ini cukup aman bagiku untuk memeriksa keadaan Kakang Saka dan adik Sanjaya. Tunggul, berhentilah Tunggul. bebatuan besar, Anting Wulan membuat perapian dan kemudian merebahkan tubuh kakangnya dan Sanjaya. Kedua wajah pemuda itu kelihatan demikian pucatnya. Ah, apa yang harus kulakukan dengan permata biru ini? Uh, uh, kukira aku dapat menggosok-gosoknya sebagaimana yang dulu kulakukan terhadap Raden Purbaya di penginapan. Ya, Anak itu berhasil kusadarkan dari pengaruh asap penghilang kesadaran. Ah, baiklah. Aku harus mencobanya segera. Anting bulan menggosok-gosokkan permata biru yang merupakan benda pusaka langka yang didapatnya dari kakek Kaliman. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-13 Fajar Menyingsing di Bumi Mataram yang dipersembahkan oleh Bombat, Prokol, dan Entrostop bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa. AB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur ah, Apa yang sebaiknya aku lakukan Amista? Ah. Apa yang harus kita lakukan? Aku kira mereka pasti akan dapat sembuh dan kembali kemari. Iya, mereka akan kemari sebelum fajar. Ah, secepat itukah? Uh, bukankah mereka... Permata biru adalah sebuah pusaka yang sangat langka, yang mempunyai khasiat yang hebat. Saya yakin racun yang mengidap dalam tubuhnya akan segera hilang. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Tengok-tengok cari musuh orang yang sakit flu. Kan hidung pilek lek prokol bu badan meriang ya prokol pak hidung mampet pak prokol deh sakit kepala lah prokol lo mas Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang, tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang benar itu minum prokol. Untuk pilek, hidung mampet cepat plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala, cepat sembuh. Itulah sebabnya prokol itu disebut obat flu andalan. Sakit kepala, hidung pilek, pasti sembuh. Prokol. Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa, prokol tablet. Untuk anak-anak, prokol sirup. Prokol, obat flu andalan. Produksi Kalbe Pharma. Apakah tuanku tidak salah memberikan perintah? Hmm. Dengar perintahku, Suraprabha. Bakar istana ini dan biarkan Sana dan putranya Sanjaya mendapatkan puing-puing istana ini. Bakar cepat dan tinggalkan istana ini. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode ke-13 dengan judul Fajar Menyingsing di Bumi Mataram. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Agi. pada seri yang keempat ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Mulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapawaguna, Billy Burhan sebagai Raden Sanjaya, Idris Apandi sebagai Rangkyang Prabu Sora, Wendan Lubis sebagai Si Amista, Juni sebagai Kisura Praba, Sunario sebagai Langkan, Niko Septiawan sebagai Kiparang Pungkur, Rusli sebagai Raden Setakling dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat mengikuti. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan yang berhasil menyelamatkan kakangnya dan Raden Sakapalwaguna dari Istana Galuh menjadi cemas melihat keadaan wajah kakangnya yang pucat pasi. Untuk itu, anting wulan mengeluarkan permata birunya dan mencoba untuk menghilangkan pengaruh racun yang terdapat pada asap lilin. Dewata Agung, selamatkanlah jiwa Kakang Saka. Nafasnya. Nafasnya menjadi semakin jelas terdengar. Oh, wajahnya tidak lagi pucat seperti tadi. Ah, aku... Aku harus menolong adik Sanjaya sekarang. Kembali anting bulan menggosokkan permata biru di sekitar wajah dan hidung Raden Sanjaya. Dan seperti halnya Raden Sakapalwaguna, Raden Sanjaya pun perlahan-lahan wajahnya bersemu merah dan nafasnya mulai terdengar halus dan teratur. Ah. Ah. Di manakah? Di manakah bulan, Wulan. Ah, apa yang terjadi? Ah, celaka. oh licik. Licik, Paman Sora. Ah, awas. Aku akan membalaskan semua kelicikannya ini. Sekarang marilah kita coba untuk bersemedi. Mengembalikan tenaga kita di Sanjaya. Ah, bagaimana? Cobalah. Aku akan menjaga kalian di sini. Dan jika memang kalian tidak juga bisa mengembalikan tenaga sakti kalian, kita akan mencoba lain lagi. Apa maksudmu di bulan? Ah, permata biru inilah yang tadi menyadarkan kalian dari pingsan kalian. Dan juga menghapus seluruh racun yang semula menguasai diri kalian. Oh, permata biru? Iya, kukira kita pun dapat mempergunakan pusakamu itu untuk mengembalikan tenaga kami ini di bulan bagaimanakah tadi kau menyadarkan kami? Iya, aku menggosok-gosok permata biru ini di sekitar wajah dan hidung kalian. Oh, bisakah kau pinjamkan permata birumu itu, Adi Bulan? Biarlah aku mencobanya dahulu. Ah, ini, kau coba pakailah, Kakang. Tinggalkan dulu Anting Wulan yang tengah mengawasi kakangnya dan Raden Sanjaya. Sekarang marilah kita kembali ke Istana Galuh. Thank you. yang sebaiknya aku lakukan, Amista? Apa yang harus kita lakukan? Aku kira mereka pasti akan dapat sembuh dan kembali kemari. Ya, mereka akan kembali sebelum fajar. Ah, secepat itukah? Uh, bukankah mereka... Permata biru adalah sebuah pusaka yang sangat langka, yang mempunyai khasiat yang hebat. Saya yakin racun yang mengidap dalam tubuhnya akan segera hilang dan rasa sakit hati dan dendam mereka yang akan mempercepat kedatangan mereka kemari. Dan lagi, tanpa kedua pemuda itu pun, anting Wulan akan mampu membuat kita kerepotan. Ya, keadaanmu sudah tidak memungkinkan lagi untuk membantuku menghadapinya. Hmm, jadi, satu-satunya jalan yang dapat kita lakukan adalah meninggalkan istana ini secepatnya. Kita menyingkir, menyembunyikan diri. Iya, kita menyingkir sesegera mungkin. Ya, aku akan menyiapkan para prajurit yang berada di kota ini. Jangan, jangan Tuanku Prabu. Jangan membawa pasukan dari tempat ini. Dengan ribuan pasukan yang kita bawa, mereka akan dengan mudah dapat menemukan kita. Kita tinggalkan tempat ini dengan beberapa orang saja. Iya, huh? kau benar. Kita tinggalkan tempat ini dengan beberapa orang saja. Dan kelak jika tiba saatnya, kita akan kembali merebut tahta ini sebagaimana yang mereka lakukan. Oh, lalu bagaimana dengan Kibarong Geni, tuanku? Ah, tewas di tangan Sanjaya. Ah. Biarlah tiga orang muridnya yang masih hidup bersama dengan Kisura Prabha akan menyertai perjalanan kita. Hmm. Pengawal, siapkan enam ekor kuda yang terbaik. Baik, tuanku. Oh, apakah tuanku tidak salah memberikan perintah? Dengar perintahku, Suraprabha. Bakar istana ini dan biarkan Sana dan putranya Sanjaya mendapatkan puing-puing istana ini. Bakar cepat dan tinggalkan istana ini. Kalian boleh mengenakan tutup wajah. Ayo! Hiya! Hiya! Setelah beberapa saat meninggalkan istana, Langkan bersama dengan adik-adiknya dan Kisura Prabha kembali dengan penutup wajah, membawa obor di tangan mereka dan melemparkan api-api tersebut ke dinding dan atap istana. Ayo padamkan api! Istana-istana Galuh dipenuhi oleh teriakan-teriakan dan caci maki, darah kuda serta denting-denting pedang dan teriakan kesakitan. Ayo, kita tinggalkan tempat ini. ayo. ayo, ayo, ayo. Keluarlah kalian! Bakarlah rumah para penduduk di beberapa tempat, lalu tinggalkan kota raja. Ah, apa yang kau lakukan, ha? Kau hendak menambah kekeruan di kota raja. Sudah cukup. Kita kembali menemui Baginda. Kita harus membuat keributan dulu. Baginda tentu akan berterima kasih dengan sikap yang akan kita ambil ini. Kau oh, gila, Langkan. Kau akan membuat orang-orang yang tak bersalah menderita. Kau akan mengorbankan para penduduk yang tidak menaung persoalan ini. Jangan membuang-buang waktu. Ayo laksanakan. Undang Somo, biarkan Baginda yang menentukan sikap kita kelak. Laksanakan. Ayo. ayo. Bapak, kalau mulas karena lucu tidak ada obatnya. Tetapi kalau mulas karena diare ada obatnya, ada lagunya lagi. Stop, stop. mulas diare dan disentri. Perut melilit, kebirit-birit. Stop, stop. Dengan intro stop. mulas diare datangnya mendadak bikin kita bingung nabrak-nabrak stop stop dengan entro stop. Entro stop, pil stop trap, obat diare dengan vitamin berkhasiat stop diare. Vitaminnya segarkan badan, stop trap. Makanya makan si makan, tapi teliti dong. Yang kotor-kotor jangan. Stop, stop. Dengan entro stop. Jangan minum obat lain ya. Ingat, diare dan disentri stop dengan Entrostop. Produksi Kalbe Farma. Seraset. Kisura Praba terpaku di atas punggung kudanya. Ia hanya memandang saja kepergian Langkan dan kedua adiknya. Dan beberapa saat kemudian, ia melihat asap mulai mengepul dan jerit tangis di kejauhan terdengar. Tinggalkan rumah kalian jika kalian tidak ingin dipanggang oleh api ini. kasihan, murid-murid dari Segoro Ireng menyambar api dari rumah yang satu dan melemparkan ke rumah-rumah lainnya. Hampir tidak terkendali semua tingkah mereka. Seluruh prajurit Galuh yang bermarkas tak jauh dari istana telah berada di seputar istana. Dan belum lagi mereka sempat mengamankan daerah-daerah lainnya di kota raja. Para pengacau itu telah membedal kudanya meninggalkan kota raja. siapakah kalian ini? Hah? Setan-setan pengacau bertopeng. Minggirlah pengemis miskin, pengemis susilan. Atau kau akan menyesal mencoba menunggu kami. Eh, aku memang pengemis usilan. Karena itu, kau tidak perlu meminta aku untuk menyingkir. Ayo, turunlah dari kudamu dan tunjukkan wajahmu. Apakah kau memang seorang pengecut? Ah, aku tidak mempunyai waktu untuk berbincang-bincang denganmu. ayo. Adik-adik, orang pengemis susilan ini. Ayo, percepat pekerjaan ini. Bunuh pengemis susilan itu. Ya, ya, ya. kalian adalah orang-orang ujung timur tanah ini. Ayo, hup, ya, hei. Ya, hup, ya, hei. Ya, hup, ya. Berbahaya sekali. Aku tidak mungkin bertahan lagi dari serangan-serangan aji gelombang hitam sekoro ireng. Ah, hup, ya. Hup, ya. Serangan-serangan dari tiga murid Segoro Ireng sedikit pun tidak memberikan kesempatan pada Ki Parang Pungkur untuk bernafas. Dan pada saat-saat yang kritis itu... Biarkan saya menghadapi seorang dari mereka, Kek. Kau sekolah, mulik dari situ awanayasa. Bagus. Kau ah, berhati-hatilah. Lawanmu itu menguasai kepandaian yang sangat tinggi. Jangan khawatir, Kek. Ada Dampu Awu, kau bantu lagi pungkur. Baik, Kang. Dalam waktu yang tidak beberapa lama, pertempuran menjadi berubah. Kelompok segoro ireng yang semula berada di atas angin kini terdesak hebat. Raden Setakling yang telah menguasai kincir metu hingga tingkatan 10 mendesak lawan habis-habisan. Mundur dan tinggalkan tempat ini. Ya, ya. Oh! goblok cari musuh orang yang sakit flu hidung pilek lek rokok bu badan meriang ya rokok pak hidung mampet pak rokok deh sakit kepala lah rokok lo mas Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang, tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang benar itu minum prokol. Untuk pilek, hidung mampet, cepat plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala, cepat sembuh. Itulah sebabnya prokol itu disebut obat flu andalan. Sakit kepala, hidung pilek, pasti sembuh. Prokol. Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa, prokol tablet. Untuk anak-anak, prokol sirup. Prokol, obat flu andalan. Produksi Kalbe Farma. Siapakah para pengacau itu sebenarnya? Eh, entahlah. Tetapi dari kepandaian yang dimilikinya, jelas bahwa mereka adalah murid dari perguruan Segoro Ireng. Dari ujung timur tanah Jawa ini. Oh, Segoro Ireng? Hmm, ya, ya. Hebat sekali kepandaian mereka. Iya, iya, iya. Hebat sekali. Akan tetapi kepandaianmu jauh lebih hebat, Seta. Bukankah tadi kincir metu tingkatan ke-10? Uh, uh, iya, iya, Kek. Uh, agaknya itu prajurit dari Prabu Sora. Apa yang akan kita lakukan, Kek? Uh, kita lihat saja nanti. Apa yang akan mereka lakukan? yang tiba di tempat mana kekacauan terjadi, segera saja mengepung kiparan Pungkur, Raden Setakeling dan Dampu Awu. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi dengan kiparan Pungkur dan kedua murid Gua Larang itu? Dan bagaimanakah dengan Tahta Galuh? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah babat tanah leluhur ini dalam episode ke-13 Fajar Menyingsing di Bumi Mataram yang dipersembahkan oleh Bombat, Propel, dan Entrostop bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.